Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita pada episode kedua ini masih melanjutkan pelajaran pertama kita episode pertama di percakapan Al-Hiwarul Awal kita sudah selesai pada episode sebelumnya. Kita hari ini masuk masih di halaman 2 di Al-Hiwarul Awal bagian B. Ya. Al-Hiwarul Awal bagian B. Perbedaan sebetulnya antara bagian A dan bagian B ini adalah bagian A itu eh, percakapan antara laki-laki dan yang kedua percakapan antara perempuan. Nah, di dalam bahasa Arab itu biasa sering dibedakan antara yang laki-laki dan perempuan ya. Jadi kita bisa membedakan kalau untuk laki-laki cara mengucapkannya seperti ini, untuk perempuan cara mengucapkannya seperti itu dan e, begitu selalunya di dalam bahasa Arab. Ya. Adapun dari sisi makna sama, tidak ada perbedaan antara yang pertama dan yang kedua, hanya cara pengucapan. Baik, kita coba. Al-hiwarul awal ba. Al-hiwarul awal ba ya percakapan yang pertama bagian B undur wastami' wa a'id ya ikuti ya undur wastami' wa a'id percakapan baina khawlah wa khadijah antara khawlah dan khadijah assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullah Khawlah Ismi Khawlah Masmuki Masmuki Ismi Khadijah Ismi Khadijah Kaifa haluki Kaifa haluki Bi khairin Walhamdulillah bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Khawlah bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah, ya. Ini namanya maknanya atau artinya sama seperti di percakapan pertama. Uh, Assalamualaikum, keselamatan semoga bagimu atau keselamatan bagimu Waalaikumsalam bagimu juga keselamatan. Ismi Khawlah, nama saya Khawlah. Ini tidak ada perbedaan antara e, pengucapan nama saya ya. Nama saya baik laki-laki atau perempuan. Ismi Khawlah atau Ismi Khalid. Mas Muki, nah di sini berbeda. Kalau di laki-laki Mas Muka, kalau perempuan Mas Muki. Mas Muki Mas Muki ya. Boleh nggak dibaca ma ismuki? Ya. Kalau kita baca lanjut dilangsungkan pembacaannya maka alifnya itu hilang mas muki. Tapi kalau kita baca terpisah ma ismuki maka alifnya hidup kembali. Tapi umumnya mengucapkannya adalah dengan dibaca langsung. Karena hamzah di sini disebut dengan hamzatul wasal, dia dibaca eh, dia ketika dilangsungkan maka hilang alifnya. Mas muki begitu ya. Mas Muki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Nah, ini juga bedanya sedikit saja dengan yang laki-laki. Kalau laki-laki uh, haluka, kaifa haluka? Kalau yang perempuan kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah wa kaifa haluki anti wa kaifa haluki anti bi khairin walhamdulillah bi khairin walhamdulillah nah kita ulangi dan diikuti ya Wa alaikumussalam. Ismi Khawlah Masmuki. Ismi Khawlah Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? wa kaifa haluki anti bi khairin walhamdulillah bi khairin walhamdulillah baik ini diulang-ulang ya nanti bagi pemirsa di rumah bagi sahabat eh, Akademi Nur yang ikut program ini ini diulang-ulang ya karena bahasa Arab itu seperti yang tadi yang pernah kita katakan butuh mumarosah butuh pembiasaan kalau bilang nggak ada kawan untuk berbicara ya berbicara aja sendiri nggak apa-apa ya karena namanya kita belajar ya belajar itu tidak mesti uh, ya, intinya kuncinya belajar itu jangan malu dan jangan uh, takut untuk berekspresi ya walaupun mungkin orang anggap oh, ini berbicara sendiri segala macamnya katakan saja tidak masalah lanjut kita ucapkan ya kita mumarosah kita ulang-ulang maka dengan adanya mumarosah pembiasaan dengan diulang-ulang insya Allah dia akan lekat di mulut kita ya otomatis seperti kita membaca surah Al-Fatihah misalnya gitu ya. Sambil eh, apa namanya? santai-santai saja pun kita bisa membacanya tanpa mengeluarkan energi yang ekstra. Karena apa? Karena sudah terbiasa kita ucap-ucapkan. Begitu juga dalam bahasa Arab ini ya. Baik, sekarang kita pindah ke al mufrodat ya, al mufrodat di halaman 3. Apa arti al mufrodat al mufrodat artinya kosakata kosakata ya al mufradat kosakata kosakata sama seperti percakapan al mufradatu ikuti al mufradatu al ardu unzur wastami' wa a'id unzur wastami' a'id Lihat, dengar, dan ulangi. Ya, itu tiga kunci itu kalau kita belajar. Unzur, wastami' a'id Lihat betul-betul. Kaifa haluka Kaifa haluka Jadi kalau kita jumpa orang ya Langsung ah, aja bilang kaifa haluka? Kaifa haluka? Ya. Dan juga ini sekedar masukan ya sebelum kita lanjutkan. Kalau bisa eh, sahabat Akademi Nur di rumah ajak temannya satu orang atau dua orang eh, supaya berkolaborasi dalam belajar ya, bekerja sama dalam belajar agar pertama semangat kita meningkat, entah itu ajak adiknya atau temannya dalam program ini, kemudian dipraktekkan ya dipraktekkan dalam bercakap-cakap ya supaya apa supaya eh, apa yang kita pelajari secara teoritis secara teorinya itu bisa kita praktekkan ya dalam kelompok kita memang kalau bisa kita bentuk biah lingkungan yang mendukung mempercepat kita belajar bahasa Arab ini tadi jadi kalau di rumah jangan sendiri aja belajar ikut program ini aja entah itu adiknya entah itu eh, abangnya atau temannya ikut uh, belajar bersama-sama ya. Rekam uh, lihat rekaman ini kemudian ulangi dan dipraktekkan. Luka, apa kabarmu? Ya ini untuk laki-laki ya. Luka. kalau yang untuk perempuan kaifahaluki Luki. kaifa haluki ya anti kalau perempuan anta anti anta nah ini uh, sekedar se, apa namanya catatan sering kadang kita dengar orang-orang yang berbicara uh, antum begitu kan tapi dia bermaksud satu orang Kenapa tidak pakai anta? Kenapa menggunakan antum? Gitu. Antum itu sebetulnya maknanya adalah kalian, jamak ya. Tapi kadang kita sering untuk e, berbicara dengan satu orang pun kita menggunakan kata antum. Ya, ini sebagai catatan antum itu maksud katanya adalah kalian. Tapi dia digunakan untuk satu orang sebagai li ta'zim istilahnya untuk pemuliaan ya, untuk pemuliaan. Jadi dia menggunakan kata antum. Kalau dia satu orang saja sebetulnya anta ya. Mau kemana anta misalnya gitu kan? Atau mau kemana ente itu sering di uh, orang-orang praktekkan seperti itu. Mau kemana antum misalnya begitu. Nah, tapi kalau di satu orang sebetulnya dalam bahasa Arab adalah anta. Antum tadi itu hanya mimba bitta'zim sebagai bentuk pentakziman kita kepada orang. Jadi antum lebih e, takzim dia begitu. Mas muka Mas muka itu kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan mas muki. Mas muki. Ya, ulangi. Kaifa haluka? Kaifa haluki? Anti anta mas muka mas muki. Baik, sekarang ada latihan. Ya, tadrib awal latihan satu. Ya, tadrib awal latihan pertama. Ya. Sil bainal ibarati was surati al munasibati. Sil. Sil ini perintah, maksudnya sambungkan. Sil hubungkan ya kita pakai mungkin pakai garis gitu ya. Jadi pemirsa di rumah bagi yang punya buku nanti digabungkan antara e, gambar dengan kalimatnya ya sil bainal ibarah sambungkan antara al ibarah al ibarah itu kata ya, penggalan kata wasuratil munasibati wasurah surah gambar al munasibah yang cocok ya jadi penyebutan misalnya ini mas muka itu gambar mana yang cocok ya jadi nanti tugasnya dikasih garis titik temu antara kata atau antara ibarah dengan gambarnya dengan surah al-munasibah. Ya, ini tugasnya dikerjakan misalnya mas muka. Ya, mas muka. Sebagai contoh, ini gambar yang mana? Ya, mas muka. Ada mas muki anta anti ya kaifa haluka kaifa haluki nah ini tugasnya bagi sahabat akademi nur yang ikut program ini coba dihubungkan antara ibarah dengan surah al-munasibah ibarah penggalan kata ya surah munasibah as-suratul munasibati as-suratil munasibati gambar yang cocok dengan kata tersebut. Ya. Ini latihan yang pertama. Kemudian latihan yang kedua latihan yang kedua tadrib sanin. Tadribun sanin. Latihan kedua. Ya, yang pertama tadi bacanya tadribun awal. Tadrib awal. Sekarang tadrib sanin. Tadrib sanin. Ajib. Jawablah. Ajib. Jawablah. Jadi kalau ini bisa juga kita praktekkan. Eh, ajib ya akhi. Gitu. Ajib ya akhi. Jawab wahai saudaraku. Misalnya begitu ya. Assalamualaikum. Nah, ini tadi yang saya katakan. Ini butuh teman, ya butuh teman supaya kita bisa mempraktekkan e, latihan kedua ini. Assalamualaikum. Apa jawabannya? Contohnya misalnya waalaikumsalam. Mas muka, mas muka. Apa jawabannya? Ya, kembalikan ke percakapan tadi ya. Ikuti Contoh percakapan tadi, mas muka, nah, ismi fulan fulan, misalnya gitu. Ismi kada. Ya. Nomor tiga, kaifa haluka, kaifa haluka. Nomor empat, ismi ismi ini bukan bukan dijawab ya ini diisi misalnya ismi Ahmad misal ismi Muhammad ismi Sandria misalnya ismi Eko misalnya nah itu diisi ya kemudian yang kelima Assalamualaikum jawabnya sama yang pertama Mas Muki 1 sampai 4 itu percakapan antara laki-laki ya atau lawan bicara kita itu laki-laki 5 sampai ke 8 itu lawan bicara kita adalah perempuan. Dari mana kita tahu? Dari akhir kata tadi, Mas Muki, Ya. Luki, ismi. Ya. Ini latihan ya bagi pemirsa di rumah coba dijawab latihan-latihan ini dipraktekkan. Ingat kuncinya adalah dicoba dipraktekkan. Kalau hanya didengar saja video ini itu hanya dapat teorinya saja, tapi hendaknya dilatih ya dilatih dirinya masing-masing di rumah kemudian eh, nanti coba untuk menjawabnya dengan benar ya dengan mengikuti pedoman yang kita buatkan dalam episode ini baik saya kira eh, pertemuan kita pada episode 2 ini kita cukupkan sampai di sini nanti untuk selanjutnya kita masuk ke al-hiwar asani ya al-hiwar dan juga al-mufradat astaniyah. Jadi, jadi kita hari ini diawali tadi dengan al-hiwarul awal bagian ba, kemudian al-mufradat, kosakata kosakata, kemudian tadrib awal, kemudian tadrib sanin, ya. Jadi ada dua latihan. Dan kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa di praktekkan, diikuti. Kuncinya satu, sekali lagi saya katakan kuncinya satu, diulang, dibiasakan, mumarosah. Ya, al-arabiyah eh, al-lughatu bil mumarosah. Bahasa itu dengan pengulangan. Kenapa kita tidak pernah belajar bahasa Indonesia, bercakap dengan bahasa daerah kita? Tidak pernah belajar kita, tiba-tiba kita bertahap langsung dapat ya, dan tidak pernah lupa, ya, karena kita gunakan setiap hari. Begitu juga kunci bahasa Arab ini tadi. Kalau tidak punya kawan, kita bentuk kawan. Ya, kita ajak kawan ikut program ini. Minimal ada dua orang supaya ada interaksi. Dan setiap hari dibuat jadwal khusus untuk belajar, untuk mengulang-ulang ini kalau bisa satu jam satu hari. Ya, kalau rutin kalian satu jam satu hari mempraktekkan ini, saya bisa katakan insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita bisa berbicara dengan bahasa Arab. Kita cukupkan dengan uh, ini dan alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.